Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yang mana terakhir kita ambil masih berkaitan masalah ijma', bahwasanya ijma' adalah hujjah manakala tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cepat ya. La ba'as barakallahu fiikum, insyaallah paham ya. Kita lihat berikutnya. Naam 171 halaman 171 Qala al-mu'allif wa asbahullah al-mas'alatu tsaniyatu permasalahan yang kedua. Halil ijma'u mumkinun wa mundhabitun. Sekarang kalau memang ijma' itu hujah, mungkin enggak sekarang ini bikin ijma' itu loh. Mungkin atau tidak ijma'nya terwujudkan saat ini dan dianggap ijma'nya atau ijma' itu harus yang dulu-dulu. Paham ya? Karena ijma' itu kan kesepakatan. Kita mungkin bisa sepakat, tapi apakah kesepakatan kita itu dipakai dan meninggalkan kesepakatan para ulama yang dahulu? Kalau antum saksikan seperti Al-Imam Ibnu Qattan rahimahullah, nah punya kitab Al-Iqna', eh, ya, permasalahan masalah ijma', itu beliau pun nukilkan. Nukilkan ajma'al ulama, al ulama qad ajma'u, penukilan semuanya. Nah, mungkin gak generasi kita ini sekarang ini membuat ijma' itu loh. Paham ya? Nah, ijma' yang istilahnya itu dipakai dan juga jadikan sandaran atau mencukupkan ijma' al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan generasi sahabat, tabi'in, atau tabi'in, kita lihat. Al-jawab jawabannya qila bidzalik. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja bisa. Walaupun setelah tiga generasi kemudian muncul ijma' bisa saja. Ini ucapan pendapat yang pertama. Wa qila bi adamih, pendapat yang kedua tidak bisa. nah tidak bisa. Qila eh, yang mengatakan tidak bisa kenapa? Innal ijma'a mumkinun wa mundabitun Wakilala ini sandaran yang sebelumnya ya. Maksudnya itu ada yang mengatakan ijma itu mungkin, itu pendapat yang pertama ya. Dan mungkin juga dianggap. Yang kedua enggak mungkin. Ada berapa pendapat tadi? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mungkin ada ijma walaupun setelah apa? Al-Qurun Al-Mufaddalah. Al-Qurun Al-Mufaddalah itu tiga generasi yang diberikan keutamaan. Generasi sahabat, tabi'in, atsba'ut tabi'in itu dikenal dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah Tiga generasi yang diberikan apa? Keutamaan. Dalilnya mana? Apa? Naam. Khairun nasi qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu di generasi sahabat. Kemudian setelah mereka yaitu tabi'in. Kemudian setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in. Nah, pendapat yang pertama mengatakan mungkin setelah mereka pun ada ijma juga. Wa illa kalau antum saksikan ya, seperti kitab yang paling dekat aja kalau punya kitabnya Al-Iqna'. Nah, kitab namanya Al-Iqna' fi masail ijma' atau semat e, barakallahu fikum seputar permasalahan ijma'. Ya, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qattan dikumpulkan situ, itu beliau pun mengumpulkan. Mengumpulkan. Paham ya? Imam Nawawi terkadang menukilkan ijma' itu pun juga nukilkan. Bukan ijma' sendiri istilahnya ya. Nah, kita lihat ada yang mengatakan nggak bisa. Itu harus di saat itu. Kalau sekarang nggak bisa. Itu pendapat yang kedua. Waqad nukila 'anil Imam Ahmad rahimahullah an qala dan sungguh telah dinukilkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwasanya beliau berkata, "Man idda'al ijma' fa huwa kadhibun wa man yudrihi la'allahum ikhtalafu." Perhatikan baik ini. Barang siapa yang mengaku-ngaku ijma', sekarang itu ada ijma', kita ijma' kita telah sepakat setelah al qurun faddalah tiga generasi itu setelah itu nah barakallahu fikum yang ngaku-ngaku dia dusta. Karena bisa jadi apa? Bisa jadi ada yang sana enggak sepakat gitu loh. Tahu dari mana kalau seandainya semuanya sepakat? Paham ya? Nah barakallahu fikum waktu itu mungkin ketika tiga generasi itu masih orang masih sedikit. Orang masih sedikit dan masih terkontrol dan istilahnya ijma'nya mereka pun mundabit dianggap gitu loh. Nah sekarang banyak orang enggak sekarang? Banyak orang. Banyak keturunan, banyak manusia dan apakah mungkin dia tahu semuanya ijma? Paham ya maksudnya itu? Maksudnya ilahnya situ. Nah, kata beliau, mana da'al ijma' fa huwa kadzib." Barang siapa yang mengaku-ngaku ada ijma, maka dia dusta. Maksudnya ijma setelah apa? Tiga generasi itu. Paham maksudnya? Nah, paling pol kita ini nukilkan saja. Paham ya? Telah ijma, telah sepakat, nukil aja. Kalau kita bikin ijma sendiri nggak bisa. Nah, barakallahu fiikum kita lihat. Kecuali ijma yang secara bahasa aja ya. Satu pondok semahat ijma' sepakat misalkan. Itu lain lagi, itu kan perasaan bahasa. Nah, kita lihat. Wa may dan apa yang bisa atau siapa yang bisa memberitahukan dia bahwasanya semuanya sepakat? La'allahum alhamdulillah bisa jadi mereka itu berselisih. Maksudnya walaupun dia mengatakan ijma', tapi bisa jadi yang lain itu ada yang ada yang menyelisih karena ijma' itu harus sepakat semuanya. Para ulama eh, harus sepakat semuanya. Nah, barakallahu fikum. Wa wasadaka sadaqa dan benar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kana an-nasu fi masyariqil ardi wa magharibiha. Naam, dahulu manusia, Naam barakallahu fikum, naam yang berada di timur bumi ini dan juga yang ada di baratnya ya semua manusia itu ya wa kanatil muwasalat fi dzalikal waqt sa'batun pada waktu itu saja muwasalat berhubungan komunikasi itu ada perkara yang sulit Paham ya waktu pada waktu itu. Naam. Famanil ladzi adrana annahu lam Naam eh, lam yabqi eh, lam yabqa 'alimun illa wafaq. Sekarang siapa yang memberitahukan kepada kita bahwasannya tidak tersisa seorang alim kecuali dia menyepakatinya? Wal ulama muntashirun fi aqtarid dunya, sedangkan para ulama tersebar di seluruh penjuru dunia. Idzan jika demikian fada'wal ijma' ba'da intisharil ummah ghairu sahihah. Eh? Maka seruan ijma mengatakan ijma, ijma maksudnya ijma mereka setelah tersebarnya umat ini itu tidak benar. kami ya? Kita hanya menukilkan saja. Nah, menukilkan ini telah sepakat ijma para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh al misalkan Al Imam Ibnu Qattan dalam Al Iqna misalkan. Nukil saja. Beliau pun sendiri pun nukil. Paham ya? Jadi kita nggak bisa nama bikin sendiri. Wakilah ada yang mengatakan juga Alijmau fi sadril ummah mungkin. Ijma' di awal umat ini mungkin. La hina intasalatil ummah tidak ketika tersebarnya umat. Sekarang kita berada di umat yang telah tersebar ya enggak? Nah, kalau di awal umat ini mungkin dari kalangan sahabat, tabi'in atba'ut masih mungkin. Masih mungkin. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Nah, Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Haitsu qala rahimahullah, itu ketika beliau mengatakan wal ijma'ul ladzi yandabitu maka ahli salaful ummah yakni al-qurun al-mufaddalah. Perhatikan baik-baik, ijma' yang dianggap ijma' yang dianggap dengan sandaran adalah ijma' yang apa? Yang dilakukan oleh pendahulu umat ini. Yaitu al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang diberikan apa? keutamaan. Ibadahum kasural kathural khilaf wan intasaratil ummah dikarenakan setelah mereka setelah tiga generasi itu nah banyak perselisihan dan telah tersebarnya umat wa hadzal qaul huwas sahih dan ucapan ini atau pendapat ini yang benar paham ya nah barakallahu fikum jadi bisa dikatakan ijma' itu nah dianggap dan mungkin nah itu ketika munculnya di awal-awal apa enam umat ini maksudnya adalah apa di al-qurun al-faddalah Adapun setelah al-qurun al-faddalah itu kemungkinan besar banyak perselisian dan sudah tersebarnya umat itu loh, paham ya? Nah, dan belum tentu bisa mengecek satu persatu satu dua atau tidak. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, al-mas'alatu satu permasalahan yang ketiga, hal hunaka dalilun ala anna ijma' dalil? Kan kita mengatakan ijma' termasuk dalil. Ada enggak dalilnya gitu loh? Ada enggak dalilnya yang mengatakan ijma' itu dalil? Paham belum? Antum paham pertanyaannya? Ada enggak dalilnya yang mengatakan ijma' itu dalil? Sudah paham pertanyaannya? Paham pertanyaan sudah setengah jawaban. Paham ya? Fahmus soal nisful nisful jawab. Paham pertanyaan sudah setengah jawaban. Kita lihat dengan jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-jawab na'am. Jawabannya ada, ya, ada. Dalilnya ada. Kan kita sepakati ya, Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Empat ini. Nah, ada enggak dalilnya yang mengatakan ijma' itu adalah dalil? Kita lihat. Jawabannya na'am. Faqad dalla kitabullah ya azza wa jal wa sunnatun nabiy sallallahu ala anna al-ijma' dalilun syar'iyyun. Dan sungguh telah ditunjukkan Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasannya ijma' itu adalah dalil yang syar'i. minal kitab dalil dari Al-Qur'an, qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Rasul." in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila artinya jika kalian berselisih pada suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya kembalikan kepada Allah berarti kembali kepada apa Al-Qur'an na'am barakallahu fikum kembali kepada rasulnya berarti as-sunnah na'am jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat dzalika khairun yang seperti itu adalah lebih baik wa ahsanu ta'wila dan lebih indah Nah, barakallahu fikum jalan keluarnya. Apa maksudnya ya? Nah, ini dipakai dalil ijma' ini. Kenapa kok bisa? Karena enggak mungkin umat ini bersatu di atas kesesatan enggak mungkin. Walaupun ada sana kelompok-kelompok yang bersatu di atas kesesatan, ada enggak yang bersatu di atas al-haq? Ada enggak kira-kira? Ada. Paham ya? Nanti ditambahkan lagi dengan as-sunnah nanti lebih jelas lagi. Wa wajhud dalalati dan sisi pendalilannya. Ini bisa dibaca dua ya, dalalah juga boleh, dilalah juga enggak masalah. Nah, sisi pendalilannya minal ayat dari ayat tersebut annallaha aujaba ar-ruju'a ila al-kitab as-sunnah 'inda tanazu' wal ikhtilaf. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ketika berselisih dan juga ketika bertikai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sebagaimana dikatakan apa? Naam al-Imam Ibn Battal rahimahullah yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari apa? Napa? Wal hujjah 'inda at-tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayajib rujuk ilaiha. Hujjah, dalil, argumen ketika ada perselisihan adalah sunnah Rasulullah SAW maka wajib kembali kepadanya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Fa ajma'na 'ala syai'in fala hajata lirruju' ila kita sunnah. Maksudnya apabila kita telah sepakat di atas sebuah perkara, maka enggak perlu lagi kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Sudah sepakat, kembali kepada Al-Qur'an Sunnah itu kalau berselisih. Kalau berselisih, kalau nggak berselisih ngapain kembali kalau Al-Qur'an Sunnah? Paham ya? Dikembalikan oleh Al-Qur'an Sunnah itu kalau berselisih, ada perselisihan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum maksudnya apa? Maksudnya mengembalikannya itu ketika ada perselisihan. Kalau tidak ada perselisihan ijma, ya udah jelas kembalinya pada Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Jelas kembalinya kepada Al-Qur'an wa was sunnah karena dalil. Mau nggak mau tetap kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Cuman kapan? Dan saat saat mana atau saat kapan kita mengembalikan Al-Qur'an Sunnah ketika berselisih? Pada suatu perkara. Tentunya perkara apa? Masalah apa? Masalah agama, perkara dunia yang berkaitan masalah agama juga masuk pada Al-Qur'an Sunnah. Perkara murni dunia kembali kepada ahlinya masing-masing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sudah kita lewati dalilnya ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Adapun perkara dunia bersangkutan dengan agama tetap kembali pada Al-Qur'an Sunnah. Nah, kalau sudah sepakat, ya udah. Nah, seperti itu. Yang kedua, qaulullah tabaraka wa taala adalah firman Allah taala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira barang siapa yang menentang rasul menyelisih ar-rasul setelah datang padanya petunjuk setelah nampak di hadapannya petunjuk dan justru dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin nuwallihi ma tawalla niscaya Allah taala pun akan berpaling dari orang tersebut sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam dan kami akan campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira yang mana neraka jahannam adalah apa? Sejelek-jelek tempat kembali. Nah, ikhwani fi din azan zakumullah kita lihat sini. Wa minas sunnah ma yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam di dan dalil dari as-sunnah adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qaal bahwa Rasulullah bersabda la tastami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersatu eh, sepakat di atas kesesatan semuanya. Lakinna hadzal hadis laisa bisahihin. Akan tapi apa? Hadis ini pun apa? Bisa dikatakan tidak benar. Kenapa buktinya? Buktinya ada sebagian umat, sebagian kelompok yang mereka bersatu di atas kesesatan. Bukan berarti semuanya gitu maksudnya ya. Namun kalau seandainya hadis ini ada illah, ada penyakitnya misalkan, Nah, barakallahu fikum bukan berarti apa? Bukan berarti semuanya sepakat di atas kesesatan. Ada di sana yang masih apa? Unggul dan tampak di atas apa? Al-haq dengan dalil yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW apa? La tazalu Naam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al haq Naam la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Naam atau riwayat yang lainnya. Naam barakallahu fikum. Artinya akan senantiasa dari kalangan umatku ini ada sekelompok yang terus-menerus eh, berada di atas al-haq, unggul di atas al-haq. Nah, barakallahu fikum tidak membahayakan orang-orang yang mengejeknya atau merendahkannya, tidak pula membahayakan orang-orang yang apa? Nah, barakallahu fikum yang eh, menyelisihinya hingga mendekati hari kiamat. Hingga datang hari kiamat maksudnya hingga mendekati hari kiamat. Karena hari kiamat tidak datang kecuali apa? Nah, kecuali tidak lagi dikatakan kalimat la ilallah, tidak kecuali apa kecuali di atas bumi ini tinggal orang-orang yang jahat saja. Sehingga maksud hingga hari kiamat maksudnya apa tadi? Maksudnya hingga mendekati hari kiamat. Naam. Ikhwan fi azza azan jalla, Insyaallah taala yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya khulasahnya kesimpulannya bahwasanya ijma' itu adalah hujjah dengan dalil yang kita sebutkan, namun ijma' yang tidak berseberangan dengan aqwan sunnah dan ijma' yang mundabit yang mungkin terwujudkan adalah ijma' Nah barakallahu fikum yang terjadi pada tiga generasi al-qurun al-mufaddalah karena ijma kalau seandainya muncul setelah al-qurun al-faddalah dikemungkinkan masih adanya perselisihan dan banyaknya tersebarnya umat ini nasallahu alaihi wasallam Wa afiyah Rabbil alamin